Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kalau datang seorang fasik kepadamu membawa berita maka hendaklah engkau mencari kejelasan mencari kepastian tabayyun an tusibu bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai engkau menimpakan pada satu kaum satu perkara yang jelek.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 Sampai kemudian menyimpulkan, sepertinya benar ini orang berbicara. Padahal ternyata itu zukhrufal qawli. hurura Ucapan-ucapan yang dirangkai tapi menipu. Wa rubba kalamin qalilin muassal yakunu anfa. Bisa jadi ucapan yang simple dan sedikit. Tapi muassal. Betul-betul mendasar. Kadang lebih anfa, lebih bermanfaat.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 Yang tidak hafal tapi dia fakih. Ada yang demikian. Sehingga barakallahu fikum. Tidak heran kalau beberapa sahabat ada yang tidak hafal Quran. Dan itu tidak jadi celah buat mereka. Karena mereka berupaya dan berusaha. Tetapi mereka faqih. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah.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 Dia tidak menyadari kalau dirinya jahil. Saya ini alim, saya ini kiai terkenal. Saya hafal buku ini, kitab ini, kitab itu. Bayangkan. Padahal dia mubtadi dal, jahil. Nggak mengerti tauhid, nggak mengerti fiqh. Apa jadinya? Lebih banyak menyesatkan. Jangan tertipu. Dengan eh, kampanye mereka. Biasanya kampanye seperti itu. Wah, Habib ini hafal eh, tujuh ribu hadis. Habib yang ini hafal tujuh puluh kitab. Maaf, saya tidak tertarik. Dengan hafalan sebanyak apapun kalau dia tidak memahami dengan benar Quran wa sunnah.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 atau orang yang mendapatkan riwayat ya. lebih faqih dari yang mendengar langsung disuruh oleh Nabi SAW untuk menyampaikan. Falyuballigul syahidul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena kadang-kadang eh, yang eh, langsung mendengar dan yang disampaikan kepadanya riwayat, ternyata yang disampaikan kepadanya riwayat lebih fakih eh, Rubba muballighin au amin sami'.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.